بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال فضيلة شيخنا أبي عمر الحجوري حفظه الله تعالى الإيمان بالملائكة beriman kepada para malaikat. malaikat jamak dari apa? Malak atau jamak dari ma'lak dua-duanya boleh ini dari apa dari aluka. maknanya adalah apa risalah jadi malaikat artinya adalah para rusul para utusan utusan kepada malaikat yang lain atau barangkali juga eh, dan juga utusan kepada manusia dan sebagainya Qal wa ruknu tsani min arkanil iman al imanu bil malaikah. Rukun yang kedua dari rukun iman adalah beriman kepada para malaikat. Makanya barang siapa mengingkari ini maka dia kafir, mengingkari adanya malaikat. Makanya ahli filsafat itu kafir karena mereka mengingkari adanya malaikat. Adapun sebagian muslimin yang terpengaruh filsafat, maka kita tidak mengkafirkan, hanya saja apa biasanya keimanannya akan goncang. Karena falsafah adalah apa? Adalah jauh al-ilm, apa da'uddin, penyakit untuk agama. Membuat agama jadi sakit. Kalau wal imanu bihim beriman kepada para malaikat itu ya manul imana biwujudihim beriman mengandung keimanan akan adanya mereka beda dengan para falasifah orang-orang ahli filsafat yang mengingkari adanya malaikat mengatakan malaikat hanya hayalan dari para nabi. Waman alimna ismahu au sifatah au amalahu minhum. Dan kita beriman kepada yang kita tahu namanya. Namanya siapa namanya? Jibril. Ada Jibril. Apa apa amalan Jibril? Dia menyampaikan wahyu, juga menyampaikan apa lagi? Ilham dan sebagainya. Kemudian sifatnya, bagaimana sifat Jibril? Tentunya apa? Memiliki 600 sayap. Juga apa? Dan dia adalah muta'ing sama amin, ditaati oleh penduduk langit dan dipercaya oleh Rabbul Alamin. Memang Jibril adalah pemimpin para malaikat. Ketua. Kenapa? Ketua. Iya, dia sebagai ketua. Dan badannya itu menutupi ufuk. Memang beliau besar sekali. Umurnya berapa? Oh, Allahu a'lam. Karena tidak tidak lihat itunya sisilnya. <laughs> Dan juga dia memiliki apa? Memiliki memiliki kepala, memiliki tangan, kaki dan sebagainya. Makanya ketika selesai perang Khandaq itu, ketika Rasulullah mau mandi karena mereka dikepung selama satu bulan dan amat amat penat dan amat ya sibuk Kemudian ketika mau mandi selesai perang itu, tiba-tiba Jibril datang. Dalam keadaan masih pakai topi besi, pakai mikfar. Dalam keadaan beliau menghapus apa itu namanya abu yang ada di kepalanya. Jadi memang Jibril punya kepala. Ternyata kena abu juga. Hmm. Ya namanya perang. Dan dia juga punya kuda. Kuda namanya Harizum. Ikut berperang dalam perang Badar. Pas kudanya itu. Wa nu'minu bihim min haisul jumlah kita beriman kepada mereka secara global bahwasanya mereka itu memang banyak sekali wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu dan tidak tahu tidak ada yang tahu tentang tentara Rabbmu semuanya kecuali dia jumlahnya luar biasa banyak makanya setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur adalah apa adalah 70 ribu malaikat mereka sholat di situ kemudian keluar dan tidak kembali sampai hari kiamat. Nanti hari berikutnya 70 ribu yang lain. Nah, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang berapa malaikat yang sudah masuk? Sebelum zaman Rasulullah berapa? Menunjukkan memang tentara Allah itu luar biasa banyak. Kalau Allah Ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Menukilkan ucapan para malaikat dan tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia memiliki posisi yang telah diketahui. Masing-masing ada tugasnya para malaikat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun Allah Taala itu tidak perlu kepada makhluk, tetapi dengan hikmahnya dia apa? menunjukkan kepada manusia bahwasanya kerajaan dia adalah kerajaan yang sempurna. Raja di dunia saja memiliki apa? Memiliki tentara-tentara, memiliki utusan-utusan, memiliki penjaga-penjaga di wilayah dan sebagainya. Allah Ta'ala lebih berhak untuk memiliki itu. Bukan karena perlu. Tetapi karena apa? Karena sebagai salah satunya adalah bukti akan keperkasaan dia. Semuanya di bawah pengaturan dia dan di bawah apa? Kendali dia. Hanya dia yang mengatur segalanya. Tanpa sama sekali dia perlu kepada mereka. Wa nu'minu annahum kama qala Allahu jalla fi'ula. Dan kita beriman bahwasanya para malaikat itu seperti yang disebutkan oleh Allah yang Maha Agung di dalam ketinggiannya la ya'sunallaha ma amarahum mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan itu menunjukkan bahwasanya apa memang mereka itu maksum mereka terjaga dari dari durhaka kepada Allah taala sebagaimana dijelaskan oleh siapa dijelaskan oleh Al-Qadhi Ayat rahimahullahu taala Ayat bin Musa Al-Yahsubi di dalam kitab beliau Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya para malaikat itu maksum dari kesalahan-kesalahan dan mereka adalah apa? ibadul mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak punya hawa nafsu tetapi punya akal, tahu ini adalah batil dan membenci kejahat, kejahatan dan sebagainya wa annahum makhluquna min nur. Mereka diciptakan dari cahaya. Oh ini menunjukkan apa? Keperkasaan Allah Ta'ala bagaimana membuat cahaya itu menjadi menjadi makhluk yang sehebat itu. Fafi sahihi muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Sementara jin. Jin itu diciptakan dari api neraka yang bagian atasnya itu, marij. Marij secara umum adalah yang durhaka, tapi yang diinginkan di sini adalah bagian atasnya yang menjilat-jilat itu, lidahnya. Wa khuliqa Adam kama wusifalakum. Sementara Adam itu diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Dari apa? Dari tanah. Kalau Nabi Adamnya, kalau anak-anaknya dari apa? Dari sulalati mimmain mahin Iya dari air mani yang hina. Wala yuhsi adadahum illallah dan tidak ada yang bisa menghitung secara total jumlah mereka kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Rabbmu kecuali dia sendiri. Yang lain-lain tidak tahu jumlahnya berapa dan sebagainya. Mereka makhluk yang maksum, tidak seperti yang di disebutkan oleh sebagian orang Nasoro bahwasanya pernah terjadi apa e, pemberontakan di kalangan malaikat malaikat Jibril melawan malaikat ini malaikat ini berontak kemudian sebagiannya mati sebagian terusir ke bumi naudzubillah terusir dan dikejar oleh malaikat yang lain itu tidak ada yang seperti itu terjadi pemberontakan di surga katanya mereka membayangkan jannah itu seperti ini membayangkan malaikat seperti manusia yang suka mencari kekuasaan naudzubillah qal al imanu bil kutub beriman kepada kitab-kitab yaitu kitab suci. Ar-ruknu min arkanil iman al-imanu bi jami'il kutubil munazzalah ala rusul. Keimanan e, rukun iman yang ketiga adalah dari rukun iman yaitu beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Barang siapa mengingkari ini maka dia kafir uh, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah menukilkan, menukilkan ijma tentang masalah ini. Kesepakatan para ulama bahwasanya apa beriman kepada kitab ini adalah sepakat. Para ulama bersepakat. Memang dalilnya jelas. Kasuhufi Ibrahim seperti lembaran-lembaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Wazuburi wazaburi Musa dan kitab eh, apa Zaburi Dawud kitab sucinya Nabi Dawud wa Taurat Musa Taurat Nabi Musa wa Injil Isa Injil dari Nabi Isa alaihi alaihi salatu wassalam alaihi wassalam wal Quran al munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma fil kutubis sabiqah ala aqsam sekarang berita-berita atau wahyu yang tertulis di kitab-kitab yang terdahulu itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, antas ma'akosan min ahlil kitab. Engkau mendengar e, seorang tukang cerita dari ahlul kitab, au ba'da fasakotil muslimin atau sebagian orang Islam yang fasik, yakusumin min kutubi ahlil kitab, menceritakan dari kitab-kitab para ahlul kitab seperti ini gimana? Fahada la yusaddaq wa la Kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan kalau dia menisbatkan kepada apa? Kepada kitab suci dari apa? Dari yang terdahulu. Fafi sahih al-Bukhari bi raqam 7362 7362 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala karena ahlul kitab yaqra'una Taurata bil Ibraniyah. Ahlul kitab dulu sering membaca Taurat dengan Ibraniyah. Adapun kalau Injil dengan apa? Suryaniyah. Wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli Islam. Kemudian mereka menafsirkan dengan bahasa Arab ke ke ahlul Islam. Nah, ini kita jangan mau seperti ini tentunya. Hmm. Harusnya mereka yang diajari agar kembali dari kekafiran mereka. Jangan malah mereka yang mengajari kita seperti yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin ketika berkuasa di Sudan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Justru ketika mereka eh, karena ketika sebelumnya mereka belum berkuasa, mereka apa itu mengumandangkan akan menolong Islam, akan menegakkan syariat Islam dan seterusnya khilafah Islamiyah. Setelah mereka berkuasa di Sudan dengan pemimpin tertinggi mereka yaitu siapa? Hasan At-Turabi Ternyata di situ orang-orang Nasoro justru dikasih kekuasaan yang besar. Pendeta-pendeta Kristennya, Kristiannya bisa mengajar di sekolah-sekolah para banat, para anak-anak wanita muslimah diajari langsung dengan Injil dan sebagainya. Dan dalam satu kitab ada apa? Sekaligus ada tercetak tiga kitab sekaligus, Al-Quran, Taurat, dan Injil. Persatuan Agama Samawi. Dalam satu kampung ada masjid bertetangga dengan gereja dan bertetangga dengan apa? Dengan biara Yahudi. Nah, Nauzubillah. Ini hasil dakwah Ikhwanul Muslimin ternyata. Mereka memang pendusta. Perusak Islam. Baik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." Jangan kalian mendustakan, membenarkan ahlul kitab dan jangan kalian dustakan mereka. Iya, kalau mereka sedang menukilkan dari kitab suci, maka jangan kita benarkan dan jangan kita dustakan. Tapi kalau sekedar mereka bicara, maka pada asalnya mereka adalah kaum hud. Mereka adalah pendusta. Wakulu dan katakanlah amanna billah kami beriman kepada Allah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian kita tidak mengatakan kami beriman kepada kitab kalian yang itu bukan karena belum tentu kitab yang itu adalah asli. Tapi apa? Kepada yang diturunkan kepada kalian. Kalau memang yang diturunkan adalah karena yang diturunkan pasti benar. Tapi yang sekarang di tangan kalian sudah banyak apa? Sudah banyak perubahan. Maka memang kalimat dari Al-Qur'an ini kalimatnya adalah kalimat yang bagus. Ma'ung zila ilaikum yang diturunkan kepada kalian. Jadi maksudnya adalah yang asli. Kami beriman kepada yang asli. Sekarang tipe yang kedua tentang apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Su'alu ahlil kitab an syai' min kutubihim wahada muharram. Kita menanyai ahlil kitab tentang sebagian yang ada dalam kitab mereka. Ini haram. Karena apa? Sudah banyak kedustaan. Atau barangkali dia adalah syariat yang benar untuk zaman dulu tetapi sudah dihapus dengan Al-Quran. Jangan malah kita memuliakan mereka, kita tanya pada mereka minta diajari jangan Fafi Sahih Bukhari tambah satu satu nomor Birakan sampai ati alaf salaf ini asalah sawa sitin an abi an ibni Abbas dan radhiyallahu anhu maqal kaifa aluna ahlal kitab an syai' Bagaimana kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu perkara? Wa kitabukumul ladzi unzila ala Rasulillah SAW ahdats Sementara kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu yang paling baru. Ngapain kita tanya pada yang lama-lama yang sudah rusak? Sementara Al-Quran ini adalah ahdas yang paling baru. Takra'unahu mahdon. Kalian membacanya dalam keadaan masih murni. Lam yushab, belum tercampur dengan apapun. Lam yushab jangan diartikan masih muda, eh, tidak muda. Tapi tidak bercampur dengan apapun walam eh apa waqad haddatsakum anna ahlal kitab bajalu kitab Allah sementara Rasulullah atau barangkali Al-Qur'an karena dua-duanya benar yaitu apa sementara Rasulullah telah mengabari kalian bahwasanya ahlul kitab itu telah merubah-rubah kitabullah wa ghayyaruhu dan menggantinya ya merubah sama wa katabu bi kitab dan mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka wa huwa mengatakan ini datang dari sisi Allah. Nauzubillah ini adalah kelancangan yang luar biasa, tidak takut pada Allah. Gimana <clears throat> takut pada Allah sementara mereka biasa mencaci Allah, mengatakan ya yadullahi tangan Allah itu terbelenggu, mengatakan inna innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu miskin, kami yang kaya. Ini kalimat yang nauzubillah. Maka memang mereka nggak takut kepada Allah. Tapi ketika mau mati mereka minta kepada Allah agar diberi apa? Diberi umur seribu tahun. Ternyata masih perlu kepada Allah. Ternyata masih juga. Kal liyashtaru bihi samanan qalila agar dengan perbuatan tadi mereka ingin membeli harta yang eh, harga yang murah yaitu membeli apa membeli dunia ala hakum ma minal ilmi an mas'alatihim apakah ilmu yang telah datang kepada kalian itu tidak melarang kalian dari bertanya kepada mereka jelas kita sudah mendapatkan ilmu untuk apa kita tidak boleh bertanya kepada ahlul kitab tentang ilmu-ilmu mereka itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Atau amu na antum ya ya Umar. Apakah kalian ini orang yang masih kebingungan wahai Umar ketika Umar membawa apa? suhuf dari sebagian ahlul kitab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi laukana Musa hayyan la ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa itu masih hidup, niscaya dia tidak boleh kecuali dia harus ikut aku. Kemudian beliau mengatakan, antum hazzi minal umam wa ana hazzukum minal anbiya. Aku adalah hak adalah bagian kalian dari kalangan para nabi dan kalian adalah bagianku dari kalangan umat. Jadi masing-masing sudah ada apa? Sudah ada rasulnya. Ngapain kalian masih bertanya tentang ajaran rasul yang lain? Ini menunjukkan bahwasanya kita memang dilarang untuk bertanya dan belajar kepada ahlul kitab. Qul la wallah ma minhum rajulan yas'alukum anil ladzi unzila Tidak demi Allah. Kami tidak melihat ada satu orang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Ini menunjukkan apa? Sombongnya ahlul kitab. Mereka tidak mau tanya pada kita tentang agama kita, ajarannya gimana yang benar. Tapi justru mereka ingin kita yang belajar pada mereka. Padahal mereka itu yang lebih hina daripada apa? Anjing dan dan babi dan keledai. Nah, Tapi merasa bangga karena kebanyakan muslimin apa kagum dengan peradaban orang-orang kafir itu melihat mereka seakan-akan mereka itu di atas sebagai superstar, sebagai bintang yang tertinggi. Sehingga perkara-perkara yang hina di kalangan mereka pun kalau dikasih merek Amerika, wah terkenal di sini. Hmm. Sukai. Nauzubillah. Baik. Kemudian yang ketiga tentang masalah kitab-kitab yang terdahulu <clears throat> Mazuki Rafi fi syar'ina fil Qur'an awisun nati sahihah yaitu berita atau ajaran yang disebutkan juga di dalam syariat kita, di dalam Al-Quran atau sunnah yang sahihah. <coughs> Maksudnya bagaimana? Kalau kita tahu di dalam Al-Quran ada sebagian ajaran Bani Israel dan itu adalah apa? Adalah ajaran yang benar dan dibenarkan oleh Al-Quran maka kita katakan <coughs> ya itu berarti benar. Hmm. Tapi bukan karena ajaran mereka tapi karena dibenarkan oleh Al-Quran. Demikian pula di dalam sunnah. Seperti masalah apa itu? Kalau masih di dalam as-sunnah, masalah puasa Arafah. Ya, apa? Puasa Asyura. Hmm. Karena orang Yahudi mereka berpuasa Asyura karena hari itu adalah hari apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan memenangkan Nabi Musa. Rasulullah mengatakan apa? Nahnu ahaqqu bihi minkum. Kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Mereka sendiri benci pada Nabi Musa. Kami umat Muhammad lebih berhak untuk untuk apa? Mengikuti ajaran Nabi Musa. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Sumuha antum kepada para sahabat. Kalian puasalah pada hari itu. 10, 10 Muharram itu. Asyura. Nah, ya, seperti ini, ini ada berita Bani Israel tentang itu. Kita benarkan. Karena Rasulullah membenarkan adanya. Contohnya apa? ladzi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan contohnya, contohnya sudah kita sebutkan. Dalil tentang masalah ini adalah sabda Rasulullah SAW balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaran dariku walaupun hanya satu ayat. Wa an Bani Israel walau Dan kisahkan kisah-kisah dari Bani Israel dan itu tidak dosa. Maksudnya yang tadi yang dibenarkan oleh oleh syariat kita. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduk dia di dalam neraka. Mempersiapkan untuk duduk yang panjang. Rawahul Bukhari birakan salah satu alaf arba ini ahwayat dua sittin an Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Warahu Muslim birakam salah satu alaf arba an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ya ini datang dari dua sahabi. Kemudian yang keempat, ma'angkarahu syar'una. Yang diingkari oleh syariat kita. Wa syahida bibutlanih dan syariat kita telah mempersaksikan akan batilnya berita tadi, berita dari dari kitab-kitab yang terdahulu. Bahada yurat, maka yang seperti ini ditolak. Karena kita yakin ini berarti apa? Dari dari bikinan sendiri oleh ahlul kitab. Hmm. anjabi radhiyallahu anhu qala kanatil yahudu taqul. Orang-orang Yahudi dulu berkata, Ida atar rojulu imro'atahu min duburiha kalau seseorang itu mendatangi istrinya dari arah belakang fi qubuliha tetapi pada bagian kemaluan yang depan jadi tidak tidak melanggar syariat tapi orang Yahudi mengatakan apa kanal waladu ahwal maka anak itu akan apa akan juling matanya <laughs> ini adalah kurofannya orang Yahudi Fanazalat ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna Istri-istri kalian adalah adalah pertanian kalian. Maka datangilah pertanian kalian itu sekehendak kalian. Maksudnya adalah terserah mau dari arah depan atau kanan atau kiri atau belakang. Tetapi apa? Tetap kata para ulama fi somimin wahid yaitu di lubang yang sama yaitu bagian depan. Kemudian juga ajaran yang lain, setiap kali wanita itu haid maka orang Yahudi melarang istrinya itu masuk ke dalam rumah. Harus di kemah sendiri, makan sendiri, tidur sendiri di kemah, di tenda, kasihan. Nah Rasulullah kemudian mengatakan apa? Isna'ukul syai'in illan nikah. Kerjakan segalanya kecuali apa? Kecuali berjima. Tetap tidur bersama, makan bersama, tetapi yang penting apa? Tidak tidak berjima. Maka berita ini sampai kepada orang Yahudi mengatakan, beliau mengatakan, "Malana wali hadar rojul Ma min syai'in min amrina illa khalafah. Ada apa urusan kita dengan orang itu yaitu Rasulullah SAW? Seluruh agama kita selalu dia menyelisihinya, benci mereka. Ya, mereka ingin kita taat kepada mereka memang. Nauzubillah sampai sekarang. Rawahul Bukhari bi rakam arba'ati alaf khamsumi'ah thamaniyah wa isrin wa muslim bi rakam alaf arba'imi'ah khamsah wa salafin. Makanya mereka tidak tidak benci kepada ikhwanul muslimin, tidak benci kepada apa? Kepada E, jamaah tabligh tapi mereka benci kepada salafi karena salafi itu yang memang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah dan eh, ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun yang lain-lain diizinkan dakwah sampai di di negara manapun bahkan di Israel pun ada jamaah tabligh karena memang mereka itu ahlu syirik tidak suka menyelisihi orang kafir. Yang kelima al-bahthu wat tanqib fi kutubihim au anha melakukan pembahasan dan penelitian tangkep itu kita buka-buka, kita teliti baik-baik isinya dan sebagainya dengan tujuan untuk mencari ilmu di kutubihim di dalam kitab-kitab mereka au anha atau yang sumbernya adalah dari kitab-kitab mereka wa hadza muharramun bil ijma ini haram dengan kesepakatan para ulama naqalahu syekhul islam fi iqtidai siratil mustaqim jadi kalau kita ingin belajar dari kitab mereka itu haram sekarang bagaimana kalau sekedar untuk apa? Untuk membantah mereka. Maka ini seperti kalau kita membantah ahlul bidah dengan kitab-kitab ulama mereka sendiri. Boleh bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang punya kemampuan tinggi dan yakin dia tidak akan munharif, tidak akan menyeleweng sendiri agamanya. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Jawabu as sohi Beliau membantah pendeta yang mengirimkan risalah untuk bikin syubhat dibantah dengan kitab mereka sendiri. Ini kitab suci kalian sendiri mengatakan demikian, demikian, demikian. Demikian pula sepeninggal Syekhul Islam ketika datang surat surat subuhat dari pendeta Siprus, maka apa Imam Ibnul Qayyim membantah mereka dengan kitab Hidayatul Hayaro. Sebagian isinya juga tentang apa itu? Menyebutkan isi kitab suci mereka yang justru membantah mereka sendiri. Ini bagi orang yang memang punya kemampuan dan tidak khawatir akan ter, eh, akan celaka sendiri. Adapun untuk semacam Ahmad Bidat, rahimahullah dan juga Zakir Naik, mereka mereka banyak apa? Banyak masuk kepada penyimpangan. Mereka tidak kuat akidahnya. Niatnya baik tetapi akidahnya tidak kuat sehingga salah-salah. Wallahu a'lam. Zakir Naik jadi kafir ya ulama. Wallahu a'lam kalau sampai kafirnya anak belum tahu. Tapi kalau Ahmad Didat insya Allah tidak sampai. Mungkin cuma anak yang belum tahu. Tapi mau Tak dengar. Dulu orang apa dengar. Eh. Hmm. Kalau saya sekitar mentahzir dan membantah. Mentahzir namanya. Cuma Allah malam anaknya yang belum tahu.